Sigar al-muhdathati minal umur. perkara-perkara baru dalam agama yang sigar, yang dianggap remeh, yang dianggap kecil. Waspadai bid'ah-bid'ah yang dianggap sagir, yang dianggap kecil. Fa inna sigar bid'ah sebab bid'ah-bid'ah yang kecil, yang dianggap kecil ta'udu hatta tasira kibara. Dia akan kembali hingga menjadi bid'ah yang besar yang dulunya kecil dianggap kecil dianggap remeh akhirnya menjadi perkara yang besar wa kadzalika kullu bid'atin begitu pula semua perkara-perkara bid'ah uhdithat fi hadhil ummah yang diada-adakan pada umat ini karena awaluha saghira, awal mulanya kecil, yusbihul haqqa, mirip kebenaran. Faghtarra bidzalik, maka tertipu dengan hal itu man dakhala fiha, orang-orang yang masuk dalamnya. Thumma lam yastati'il makhraja minha, kemudian dia tidak mampu keluar daripadanya. Fa'adhumat maka bid'ah itu pun semakin besar wasaradinan dinan yudanu biha akhirnya menjadi sebuah agama yang dipeluk agama yang diyakini fakhalafas siratal mustaqim maka dia pun menjelisihi siratal mustaqim kharaja minal islam maka dia pun keluar dari islam Alhamdulillah pada poin ini kembali Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mentahdir kita, memberikan peringatan kepada kita dari bid'ah. Dan di sini beliau mengingatkan kita terkait dengan bid'ah-bid'ah yang awal munculnya dianggap sahir dianggap kecil. Beliau menyatakan tidak ada satu bid'ah pun yang terjadi pada umat ini melainkan awal munculnya dianggap kecil, dianggap remeh, mirip-mirip kebenaran, tapi kemudian berubah menjadi besar, menjadi sebuah agama yang diyakini. Di sini khonaftin azakumullah kita Dilarang untuk meremehkan bid'ah sekecil apapun. Begitu pula dilarang untuk meremehkan dosa sekecil apapun. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya والطيالسي كما في مسنده والطبراني في الكبير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبر برسبت إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh, hakir. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Sebab dosa-dosa itu akan berkumpul pada seseorang hingga dosa-dosa itu membinasakan dia. Hadis ini barakallahu fikum dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Abdillah Imam hafizahullah Syekhul Imam dalam buku beliau Tahdzirul Bashar min Ushul Syar'. Baik, dalam hadis ini sangat jelas khonafdin azakumullah bagaimana Rasulullah alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita tentang dosa-dosa yang dianggap remeh, muhaqqiratiz dzunub. Dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap ringan, terus dikerjakan, dikerjakan, dikerjakan semakin numpuk, semakin banyak, semakin terkumpul sampai pada akhirnya membinasakan pelakunya. Ini pada kemaksiatan, apalagi dalam perkara bid'ah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam syarah beliau Aunul Bari ketika menjelaskan hadis di atas Beliau mengatakan faida kanatil ma'siyatu saghirah faida kanatil ma'siyatu saghirah tajurru ila akbari minha tajurru ila akbar minha fal bid'atu min babi aula Tabda'u saghiratan. Tabda'u saghiratan. Fatakbur. Fatakbura. Wa tajurra ila ghairiha. Kata beliau hafizahullah apabila kemaksiatan yang kecil saja bisa menyeret pelakunya kepada yang lebih besar daripada itu. Maka bid'ah min babi aula, lebih-lebih lagi. Dia muncul kali pertama dalam keadaan kecil, kemudian dia membesar dan menyeret pelakunya kepada bid'ah-bid'ah yang lain. Hada wadih. Ikhwan fillah, Pernyataan Al-Imamul Barbahari ini juga disampaikan dinyatakan oleh sejumlah ulama yang lain. Diriwayatkan dari Amir bin Abdullah Diriwayatkan dari Amir bin Abdullah dia mengatakan Mabtada'a rajulun bid'atan Mabtada'a rajulun bid'atan illa ata ghadan bima kana yunkiruhul yaum mabtada'a rajulun bid'atan illa ata ghadan bima kana yunkiruhul yaum tidaklah ada seseorang laki-laki yang melakukan suatu perkara bid'ah melainkan besoknya dia akan mengerjakan sesuatu yang hari ini dia ingkari. Tidaklah seseorang itu mengerjakan suatu perkara bid'ah melainkan besoknya dia akan mengerjakan akan mendatangkan sesuatu yang dia ingkari pada hari ini. Hari ini dia ingkari, ini perkara bid'ah. Ini perkara yang menyimpang. Dikarenakan bid'ah-bid'ah yang biasa dia lakukan, besoknya dia kerjakan sendiri sesuatu yang sebelumnya dia ingkari. Ini menunjukkan ikhwanatina azakumullah sekali lagi, bid'ah itu awalnya kecil, awalnya remeh, dibiarkan, diremehkan, akhirnya menjurumuskan dia kepada bid'ah yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya terus sampai membesar menjadi sebuah keyakinan yang susah untuk dihilangkan dan membuat dia keluar dari agama ini. Dulunya dia mengingkari demokrasi, sekarang dia melaksanakan demokrasi. Dulunya dia mengharamkan pemilu, sekarang dia menghalalkan pemilu. Dulunya dia keras kepada hizbiyin. Sekarang dia lembek, loyo dalam menghadapi hizbiyin. kata, Yang dulunya dia ingkari, sekarang dia kerjakan sendiri. Ini disebutkan dalam kitab al ibana Karya Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah. Naam. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Fa'innal bid'a. Tastadriju. tastadriju fa innal bid'a tastadriju bi saghiriha ila kabiriha hatta yansalikha sahibuha din Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah Sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu dia tastadrij melakukan tindakan istidraj, melulu, membuat pelakunya itu terlena. bisagiriha dengan bid'ah yang kecil ila kabiriha menuju kepada bid'ah yang besar hatta yansalikha sahibuha minad din hingga pada akhirnya pelaku bid'ah tadi lepas keluar dari agama ini. Naam. Ini disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin karya beliau. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Beliau menyatakan wa inna ma yabharu minal bid'ah awwala wa inna ma yabharu minal bid'ah awwala ma kana akhaf ma kana akhaf wa kullama dha'afa man yaqumu nurin nubuwah wa kullama dha'afa man yaqumu nurin nubuwah qawiyatil bid'ah intahal murad kata Ibnu Taimiyah rahimahullah sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu kali pertama muncul sesuatu yang ringan maka akhaf Bid'ah-bid'ah yang dianggap khafif, ringan. Namun setiap kali lemah orang-orang yang menegakkan cahaya kenabian, maka bid'ah pun menjadi semakin kuat, semakin besar. Begitu pula pernyataan dari Syekh Bakar Abu Zaid. Pernyataan dari Syekh Bakar Abu Zaid dalam bukunya Hukmul Intima beliau menyatakan fala yajuzu ihdatsun wa ikhtira'u syi'arat wa alqabin lam yarid biha syara' فإنها تكون في البداية كلمة فإنها تكون في البداية كلمة وفي النهاية مذهب ونحلة فلا تغتر وإن زخرفه أهل الأهواء والله أعلم Kata beliau rahimahullah, tidak diperbolehkan menciptakan atau membikin-bikin baru syiar-syiar atau gelar-gelar yang tidak terdapat dalam syariat. Beliau mengatakan sebab pada mulanya, pada permulaannya hanya semacam kalimat. Tetapi pada akhirnya nanti menjadi sebuah mazhab, menjadi sebuah agama nihlah. Maka jangan tertipu walaupun dihias-hiasi oleh ahlul ahwa'i wal bidah. Wallahu alam bisawab. Ini semuanya khonaftina azakumullah kalamnya para imatuna dulu maupun sekarang menjelaskan seperti apa yang disampaikan oleh al imamul barbahari rahimahullah. Hati-hati, waspada dari bid'ah yang ringan, yang kecil, yang kawang keperingan. Atau bid'ah-bid'ah yang dianggap baik oleh kebanyakan orang. Hati-hati. Awalnya kecil. Tapi nantinya akan menjadi besar, menjadi sebuah madhab, sebuah pemahaman, sebuah agama yang diyakini, susah keluar daripadanya ujung-ujungnya keluar dari Islam. Hati-hati barakallahu fikum. Taib. Ini pernyataan sebagian imam. Berikut ini barakallahu fikum. Akan saya bawakan pernyataan beberapa ulama kita yang menggambarkan kepada kita hasil akhir sebuah bid'ah. Yang menjelaskan kepada kita hasil akhir sebuah bid'ah. Yang dulunya ringan, sekarang menjadi perkara yang sangat besar, yang sangat berat. Tayyib. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Kilabah Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Kilabah Abdullah ah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah Kata Abu Qilabah rahimahullah, "Mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla saif." Mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla saif. Kata beliau, tidaklah ada seseorang melakukan tindakan bid'ah. Melainkan ujung-ujungnya nanti dia menghalalkan pedang. Artinya, ujung-ujungnya nanti dia akan menghalalkan darah kaum muslimin. Tidaklah seseorang itu membuat suatu perkara bid'ah, melainkan dia menghalalkan yang namanya pedang. Awalnya bid'ah yang ringan, ujung-ujungnya teroris menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan pedang-pedang yang ada. Dikeluarkan oleh Imam Darimi dikeluarkan oleh Imam Darimi dalam sunannya bi isnadin sahih Tayyib Pernyataan Abu Qilabah rahimahullah ini barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh pada halaman yang ke-94 dan setelahnya setelah beliau membawakan pernyataan Abu Kilabah ini Beliau mengatakan wa makna kalamih wa ma'na kalamih anna al bid'ah la yazaluna yatawassa'una fi bid'ahihim wa yuwaluna wa yu'aduna min ajliha hatta yuqatilul muslimin min ajli baqaiha wa min ajli idkhalihim fiha fambur ila aina tusilul bid'atu bi ashabiha fambur ila aina tusilul bid'atu ashabaha makna ucapan Abu Kilabah rahimahullah kata beliau ialah bahwasanya ashabul bid'ah ahlul bid'ah mereka senantiasa dan terus menerus yatawassaun memperluas bid'ah-bid'ah mereka. Mereka berloyalitas dan memusuhi orang lain dengan sebab bid'ah tadi hingga pada akhirnya mereka akan memerangi kaum muslimin dengan tujuan supaya bid'ahnya masih ada dan dengan tujuan supaya kaum muslimin masuk di dalam bid'ah mereka tadi. Maka lihat Kemana bid'ah itu menyampaikan para pelakunya. Barakallahu fikum. Wahada Sehingga pengertian ucapan Abu Qilabah sangat jelas. Seseorang tadi barakallahu fikum membuat suku perkara bid'ah ringan. Kemudian diperluas, diperluas, diperluas. Jatuh dalam bid'ah yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Kemudian melakukan prinsip al-wala' wal barak di atasnya pada ujungnya nanti akan memerangi kaum muslimin karena bertujuan supaya bid'ahnya masih ada dan supaya kaum muslimin masuk pada bid'ah-bid'ah tadi. Intah. Di sini Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah yang menyatakan bid'ah itu awalnya ringan tapi ujung-ujungnya nanti menghalalkan darah kaum muslimin. Ini nihayatuhu. Ujungnya nanti menghalalkan darah kaum muslimin. Diriwayatkan juga dari Al-Imam Muhammad bin Sirin Diriwayatkan dari Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan asra'un nasi Asra'un nasi riddatan 'anil Islam ahlul ahwa. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah bi isnadin hasan. Kata Ibnu Sirin, orang yang paling cepat murtad dari Islam, orang yang paling cepat murtad dari Islam adalah ahlul ahwa yakni ashabul ahwa'i wal bidah. Ini pun juga demikian para kelasiku menjelaskan kepada kita ujung atau nihayah daripada sebuah kebid'ahan. Awalnya kecil, ringan, remeh, ujung-ujungnya membuat pelakunya murtad dari Islam. Membuat pelakunya murtad dari agama ini. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan wal bid'u dihlizul kufur wan nifaq wal bid'u dihlizul kufri wan nifaq kama anna at-tashayyu' dihlizur rafd warrafdu dihlizul kirmitah wa ta'til kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bid'ah itu adalah dihliz dihliz itu pintu masuk bid'ah itu adalah pintu masuk kekufuran dan kemunafikan sebagaimana syiah pintu masuk menuju rafidah begitu pula rafidah pintu masuk menuju pemahaman kirbitah, pemahaman karabitah, dan pemahaman ta'til. Disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz yang kedua, halaman 230. Nama ya kawan. Ini sama keterangannya dengan di atas. Bid'ah itu ujung-ujungnya semakin besar, ujung-ujungnya adalah kemurtadan dari Islam. Na'udzubillah min Awalnya bid'ah dari bid'ah masuk kepada kekufuran dan kemunafikan. Awalnya syiah. Ujung-ujungnya rafidah. Awalnya rafidah. Ujung-ujungnya karamitah dan ahlu ta'til. Murtad dari Islam. Barakallahu fikum. Hakada. Ini pernyataan sebagian para ulama kita. Barakallahu fikum yang menjelaskan tentang bidayatul bid'ah wa nihayatuha. Permulaan bid'ah dan ujungnya. Maka hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah yang remeh, yang kecil. Sebab ujungnya nanti perkara yang besar. Ujungnya nanti menghalakan darah kaum muslimin. Ujungnya nanti adalah kemurtadan dari Islam. Na'udzubillahi min Tayyib sebagai contoh. Contoh real. Apa yang disampaikan oleh para ulama tadi. Ialah <clears throat> Abu Hamid Al-Ghazali. afwan ya. Uh, apa namanya pernyataan Al-Ghazali yang dinukil oleh Imam al zahabi rahimahullahu taala. Pernyataan Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Hafidz -Al al Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya As-Siyar Nubala. Katanya Al-Ghazali وقال عن بعضهم إذا رأيته في البداية قلت صديقا وإذا رأيته في النهاية قلت زنديقا Kata kata Al-Ghazali rahimahullah dan berkata menukil dari sebagian mereka. Sebagian ahlu kalam. Idza ra'aitahu fil bidayah, qul Kalau kamu lihat dia pada permulaannya, pada awalnya, kamu katakan benar, shadiq Wa idza ra'aitahu fil nihayah, qul zindiqa. Tapi kalau kamu lihat pada ujungnya dia nanti, kamu katakan dia zindik. Seorang yang zindik, yang munafik. Allahul musta'an. Contoh yang paling uh, real barakallahu fikum adalah kaum khawarij. Contoh yang paling real adalah kaum khawarij. Dan antum tahu yang namanya khawarij. Sebuah sekte yang muncul pertama di antara yang, di antara sekte yang muncul kali pertama dalam tarikh Islam, dalam sejarah Islam dan sampai sekarang masih ada dan nanti akan terus ada sampai pada ujungnya bergabung dengan Dajjal. Tapi ya ikhwan, sekte Khawarij ini barakallahu fikum, awal mulanya awal mulanya atau awal bid'ahnya sesuatu yang dianggap, dianggap ringan oleh sebagian pihak. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam sunannya meriwayatkan asal muasal atau sebuah kisah yang menjelaskan asal muasal khawarij ini. Al-Imam Darimi rahimahullah meriwayatkan dari jalur Amr bin Salama Al-Hamadani dia berkata Datang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abu Musa Berkata Abu Musa al-Ash'ari, "Ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran angkartuh. Walam ara walhamdulillah ila khaira." Katanya Abu Musa, "Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, saya barusan melihat di Masjid Nabawi, eh, di masjid ini di Kufah, suatu perkara yang saya ingkari." Tetapi saya tidak melihat walhamdulillah kecuali perkara yang baik. Setingkat Abu Musa al-Ash'ari. Saya tadi barusan lihat di masjid satu perkara yang saya ingkari. Aneh. Tapi saya lihat tidak apa-apa insya Allah. Alhamdulillah perkara khair. Perkara yang bagus. Katanya Abdullah bin Mas'ud. Famahu. Apa itu? Katanya Abu Musa. In ishta fasatarahu. Kalau kamu masih panjang hidupnya kamu akan tahu lang kamu akan melihat langsung peristiwanya. Saya tadi melihat di masjid ada suatu kaum yang membuat halakoh, duduk membuat halakoh, duduk melingkar halakoh yang tahu biru salah. Mereka menanti solat. Fikul halqatin rajul. Dari halakoh-halakoh yang banyak tadi, masing-masing halakoh ada seseorang laki-laki sebagai pemimpinnya. Fi aidihim hasa. Di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil yang banyak. Fayakul maka laki-laki tadi sebagai pemimpin mengatakan kabiru mi'ah. Takbir seratus kali. Fayakabiru mi'ah. Mengatakan, "Ayo takbir seratus kali. Allahu akbar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memutar sebanyak satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halilumiyah. Tahlil satu kali. Langsung. Fahalalu La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Memutar di setiap halakoh-halakoh tadi. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Famadza qulta lahum?" Wahai Abu Musa, apa yang kamu katakan kepada mereka-mereka ini? Katanya Abu Musa, "Antau biru rakyat. Saya enggak bilang apa-apa. Saya menunggu pendapatmu. Saya menunggu perintahmu. Kala katanya Amr bin Salam al-Hamadani mengisahkan. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud pun pergi menuju ke masjid. Dan kami bersama-sama dengan beliau pergi ke masjid. Sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud mendatangi satu halakoh. Dari halakoh-halakoh tadi, kemudian beliau berhenti di depan mereka sambil menyatakan, "Ma hadzalladzi arakum tasna'un?" Perbuatan apa ini yang saya lihat kamu mengerjakannya? Perbuatan apa ini? Mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, hasa na'udu bihi takbir wa tahlir, wa tasbih." Wahai Wahab Abdurrahman, kerikil-kerikil. Kami gunakan untuk menghitung takbir, menghitung tahlil, menghitung tasbih. Tidak ada apa-apa. Pas kerikil, kami gunakan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'addu sayyiatikum fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung saja kesalahan-kesalahan kalian. Saya menjamin tidak akan sirna, tidak akan sia-sia sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kalian. hakum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halak halakatakum. Alangkah cepatnya kamu ini binasa. Haulai sahabatu nabiyyikum mutawafirun. Mereka ini para sahabat-sahabat Nabi kalian masih banyak Wahadhi thiyabuhu lam tubla. Pakaian-pakaian Rasul belum juga rusak. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana beliau juga belum pecah. Artinya, belum lama ditinggal Rasulullah SAW. Para sahabat masih banyak. Tapi kenapa kamu cepat sekali binasa? Walladhi nafsi biyadih. Sungguh demi Allah. Innakum la'ala millatin. Hiya ahda min millati Muhammad. Au baba dalalah Sungguh kalian ini di atas sebuah agama yang lebih mengandung hidayah, yang lebih memberikan petunjuk daripada mila Muhammad ataukah sebagai pelaku-pelaku yang membuka pintu kesesatan. Dikatakan ya Abu Abdurrahman, ma, kami enggak mengharapkan melainkan kebaikan. Katanya beliau, Kamin muri muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang kepingin kebaikan namun tidak mendapatkan kebaikan tadi. Dikarenakan caranya yang yang keliru. Ila akhir riwayat dan disebutkan di akhir riwayat disebutkan oleh Amr bin Salam al-Hamadani Kemudian saya menyaksikan orang-orang yang dihalakoh halakoh tadi menikam kami, memerangi kami pada Yaum Nahrawan, pada waktu Nahrawan. Eh, waktu Nahrawan adalah perang melawan Khawarij yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Namanya Nahrawan. Artinya para fikum. Ini kisah menerangkan kepada kita para fik tentang uh, permulaan Khawarij. Awalnya hanya semata-mata bikin halakoh-halakoh. Halakoh apa ini? Halakoh zikir, majlis, zikir, majlis tahlil, Majlis tasbih, Majlis takbir. Hak atau batil? Hak atau batil? Jawabannya? Jawabannya ada mirip-mirip haknya. Ya batil dong diingkari sama Abdullah bin Mas'ud. Tapi ada mirip-mirip baiknya. Zikir, tasbih, takbir, tahlil. Zikir, doa, ada naw' minal haq. Barakallahu fikum. Asal muasalnya semata-mata zikir menggunakan kerikil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha? Dikelilingkan ke halaqah-halaqah tadi. Zikir pakai kerikil. Kalau sekarang pakai tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dianggap ringan. tidak biasa. Tetapi pada ujung-ujungnya barakallahu fikum ternyata mereka-mereka yang dihalakah-halakah tadi menjadi khawarij. Memerangi kaum muslimin bersama-sama dengan kaum khawarij pada Yaum Nahrawan. Itu peperangan yang paling dahsyat ketika memerangi kaum khawarij dipimpin oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an pada masa kekhilafahan beliau. Lihat. Awalnya seperti itu tapi ujung-ujungnya menjadi khawarij. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam bukunya Al-Istiqamah jilid yang pertama halaman 258 dan setelahnya tentang tentang kaum khawarij ini wala raiba annal khawarij kana fihim من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين tidak diragukan lagi bahwasanya kaum Khawarij pada mereka ada kesungguh-sungguhan dalam perkara ibadah, kesungguh-sungguhan dalam perkara wara. Sesuatu yang tidak ada pada para sahabat, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalian meremehkan sholat kalian dibandingkan dengan sholatnya mereka. Puasanya kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Tetapi kata Rasul, tatkala kesungguh-sungguhan kaum khawarij itu tidak sesuai dengan syariat maka itu semua menjerumuskan mereka kepada al-muruqu minaddin keluar dari agama Allah yang mulia ini barakallahu fikum ini kaum khawarij awalnya halakal zikir awalnya halakot tahlil awalnya halakot tasbih awalnya zikir dengan kerikil Awalnya zikir dengan tasbih-tasbih itu, ujung-ujungnya apa ya kawan? Menghalalkan darah kaum muslim. Sekarang ini kaum khawarij punya pemahaman baku yang dikenal sebagai pemahaman kaum khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membolehkan membunuh muslimin dengan takwil yang rusak, menghalalkan harta benda kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir, tidak memerangi orang-orang kafir, tetapi justru memerangi orang-orang muslimin mukminin. Barakallahu fikum. Bahkan ada di antara orang-orang khawarij yang murtad dari agamanya. Fallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Awalnya halaqah zikir, ujung-ujungnya menghalalkan darah dan murtad dari Islam. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, begitu pula terkait dengan Syiah Awal mulanya barakallahu fikum mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Hulu melampaui batas dalam mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Awal mulanya ada unsur benernya. Karena mencintai ahlul bait itu perkara sunnah. Tapi ada syubhatnya, melampaui batas. Terus semakin lama semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah, akhirnya menjadi yang namanya rafidah. Ada di antara mereka yang menuhankan Ali bin Abi Talib. Kalau mau ditertib, yang pertama hulu dalam mencintai Ali bin Abi Talib. Naik lagi meyakini Ali bin Abi Talib sebagai wasi, sebagai orang yang dikasih wasiat dengan kekhilafahan dari Rasulullah SAW. Artinya Ali itu lebih berhak dengan kekhilafahan daripada Abu Bakar wa Umar. Naik lagi meyakini bahwasanya Rasul eh, bahwasanya Ali seorang nabi, Jibril khianat Mestinya dia membawa risalah kepada Ali, salah alamat eh, sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang meyakini Ali sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, ilahun min dunillah. Muncul pemahaman rojaah meyakini Ali bin Abi Thalib akan kembali lagi ke dunia ini memerangi kaum muslimin, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dan segala macamnya. Terus bermunculan pemahaman-pemahaman yang mengerikan yang hampir semuanya dikatakan pemahaman kufur wal billah. Awalnya mencintai ahlul bait, ujung-ujungnya rafat. Rafat dan kekufuran barakallahu fikum. Wa hakadha antum perhatikan semua semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Semua bid'ah-bid'ah yang ada di tengah-tengah umat. Awal mulanya muncul ringan, diremehkan, dikecilkan semakin lama semakin banyak, besar, besar, besar, besar, akhirnya menjadi sebuah pemahaman yang sangat mengerikan barakallahu. Nah, Ikhwanul muslimin terkait dengan tokoh eh, tokoh ter terkait dengan contoh-contoh uh, sekarang ini barakallahu fikum. Awal mulanya masuk dakwah lewat parlemen. Tujuannya apa ya Dakwah. Tujuannya apa ya Mendirikan daulah Islamiyah khilafah Islamiyah. Dakwah, dakwah, dakwah, Islam, Islam, Islam, Islam, Islam. Begitu dia sudah masuk kepada parlemen, membuat yang namanya partai, mulai. Semakin lama semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin melebar, melebar, melebar, melebar. Sekarang menjadi partai Islam nasionalis. Nah, masuk padanya yang namanya orang-orang kafir, yang namanya Eh, Nasrani, yang namanya Buddha, yang namanya Hindu semuanya masuk. Yang penting dapat dapat dapat kursi kekuasaan Allahul musta'an. Wahagalah. Semua bid'ah awalnya awal mulanya kecil ya ikhwan barakallahu itu. Tapi ujung-ujungnya sangat besar dan sangat mengerikan. Ini semuanya perlu diwaspadai ikhwan fillah azakumullah ngerinya sebuah kebid'ahan. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini menyatakan dengan tegas, hati-hati. Waspadai bid'ah yang dianggap kecil itu. Sebab dia akan menjadi besar, kemudian menjadi sebuah agama yang diyakini, ujung-ujungnya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian ikhwanatina azakumullah pada ucapan beliau Fakhala siratal mustaqim fakharaja minal islam dia pun akan menyelisihi siratul mustaqim dan akan keluar dari Islam. Uh, ini para kalafikum uh, eh, ada dua klasifikasi, ada dua uh, pembagian para kalafikum. Sebagaimana yang maklum dan yang masyhur di kalangan para ulama, yang namanya bid'ah ada dua macam, ada bid'atun mufassiqah, ada bid'atun mukaffirah. Ada bid'ah yang membuat pelakunya fasik namun belum murtad dari Islam dan yang kedua ada bid'ah yang mukafirah bid'ah yang membuat kafir pelakunya murtad dari Islam barakallahu fikum sehingga ada kalanya orang terjatuh dalam, dalam perkara bid'ah membuat dia fasik ada kalanya jatuh dalam perkara bid'ah membuat dia kafir murtad dari agamanya sesuai dengan keadaannya masing-masing namun yang ditekankan oleh beliau Al-Barbahari dan juga oleh para ulama yang lainnya ialah bid'ah itu bisa berujung kepada kekufuran. Bid'ah itu bisa berujung kepada kekufuran. Jangan difahami bid'ah adalah kufur, tidak. Sebab ada bid'ah yang membuat dia fasik, ada bid'ah yang membuat dia kafir. Namun ujung-ujungnya ketika dibiarkan warakalafikum fikum bisa berujung kepada kekufuran naudzubillahi min dalik. Sehingga jangan meremehkan perkara bid'ah sekecil apapun. Jangan meremehkan perkara syubhat sekecil apapun. Hindari, waspadai, jauhi, bantah. Barakallahu Supaya tidak menjangkiti penyakit e, bukan sebagai penyakit yang menjangkiti hati kita masing-masing yang berakibat fatal pada akhirnya nanti. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil